Ya. Hukum inna wa khawatiha idza tasalat bima zaidah. Hukum inna dan teman-temannya inna apabila bersambung dengan ma tambahan. Wa tatasilu ma zaidatu bi hadhil ahrufi fayabdulu amaluha. Nahu inna innallahu ilahun wahid. Qul ma yuha ilai wa anna ma ilahukum ilahu wahid. وكأنما زيد قائم ولكنما زيد قائم ولعلما زيد قائم إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه Ma zaidah ma tambahan terkadang bergandengan dengan huruf-huruf ini inna dan teman-temannya. Dan dengan bergandengannya ma zaidah dengan huruf-huruf ini ya betul amaluha batallah amalannya Inna dan teman-temannya tidak lagi Inna dan teman-temannya tidak ber tidak lagi bisa beramal sehingga yang datang setelahnya di Arab sebagai mubtada bukan sebagai isimnya Inna dan teman-temannya ya tidak menasobkan lagi isimnya tidak merofakkan lagi khabarnya ya Contohnya innamallahu ilahun wahid. Innamallahu ilahun wahid. I'rabnya ya inna harfu taukid wa nasbin. Tetap maknanya ada yaitu taukid dan nasb ataupun taukid maknanya. Ya. Nasbin karena melihat asalnya. Dia disebut dengan harfu taukid wa nasbin. Itu asalnya. Batala amaluha. Amalannya batal disebutkan di situ. Batala amaluha. Kemudian ma di sini kafah ma kafah yaitu yang menahan amalannya inna harfun dan dia ma'kafa harfun mabni ala sukun mabni di atas sukun la mahalalahu al i'rab tidak ada mahal baginya dalam i'rab Allahu mubtada innamallahu Allahu mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafihi dhammu akhirih ilah khabar marfu' bil mubtada wa alamatu rafihi dhammu akhirih واحد نعت لإله والنعت يدعو المنعوت في ربه تبعه في رفع وعلامة رفعه ضم آخره يعني جلس قل إنما يوحى إلي قل فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت إن حرف يا توكيد ونصب بطل عملها ما كافة يا يوحي yuha fi'lun mudhari' mughayyiru sighata mabni lil majhul boleh marfu' li tajarrudihi anil nasib wal jazim alamatu raf'ihi dhamma al muqaddara ala ala akhirih mana min dhuhriha li'annahu fi'lun mudhari' mu'tallul akhir bil alif karena dia yuha adalah fil mudhari fil mudhari' yang mu'tal akhirnya dengan alif mana min dhuhriha Eh, ta'adzu saya ulangi li'annahu fi'il mudhari' mu'talul akhir bil alif. Ilayya jarun wa majrur. Ila harfu jar wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin bi wal jaru wal majrur muta'alliq bi yuha. Wal masdar al munsabik min qawlihi ta'ala apa? Jadi an-nama hukum ilahu wahid. Ini kan an-nama kita tahu kalau dia masuk ke jumlah menjadikan jumlah tadi isi mufrad ya kan maka takdirnya adalah apa Qul inna ma yuha ilayya wahdaniyatu al-ilah. Nih. Qul inna ma yuha ilayya wahdaniyatul ilah. Katakanlah tidak lain yang diwahyukan kepadaku hanyalah tentang keesaan Allah. Nih. Jadi al-masdar al-musabik min qauli ta'ala annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama yuha ilayya ya. Annama ya kan sebelumnya itu. Qul innama yuha ilayya annama annamanya yang dimaksud ya. Kalau innama tidak ditakwil karena inna tetap menjadikan istilahnya sebagai jumlah. Ini yang annama. Oh ini lanjutannya ya. Qul innama yuha ilayya annama ilahu wahid lanjutannya. Annama ilahukum ilahu wahid ini juga i'rabnya jelas. Ilahukum mubtada, ilahun khabar wahid sifat. Ya, di sini annama ilahukum ilahu wahid ditakwil menjadi masdar yaitu wahdaniyatu al-ilah. I'rabnya annama ilahukum ilahu wahid sebagai naibul fa'il dari yuha. Katakanlah diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid yaitu tentang keesaan Allah. Kemudian contoh yang lain wa nama Zaidun qaim walakin nama Zaidun qaim nama Zaidun qaim. Coba di Arab nama Zaidun qaim. Ka ka'anna harfu tashbih wa nasbin. Ka'anna itu huruf yang digunakan untuk tashbih menyerupakan. Seolah-olah Zaid berdiri, diserupakan dengan berdiri. Keadaan dia diserupakan dengan keadaan berdiri. كأن حرف تشبيه ونصب بطل عملها ما كافة زيد مبتدا قائم خبر itu singkatnya walakin nama zaidun qaim lakinna harfu istidrak wa عملها ما كاف زيد مبتدا قائم خبر ولعل ما زيد قائم لعل حرف ترج ونصب ma kafah atau ala batana amaluha zaidun mutada qaim khabar ya silakan dari sendiri kemudian illa laita kecuali laita maka boleh pada laita ini untuk tetap diamalkan ataupun diihmalkan ketika dimasuki oleh ma kafah ataupun ma zaidah ya. contohnya laita ma zaidan qaimun ya yeah laitama zaidan qaimun dengan nasab zaid ataupun dengan merofakkannya laitama zaidun qaimun hmm. coba di Arab dulu yang mansub laitama zaidan qaimun laita harfu ya tamanin wa nasbin tansibul isma wa taraf al khabar maknya di sini karena dia laitanya tetap beramal maka dikatakan maknya zaidah kalau kafah kan menahan amalannya jadi tidak bisa ditahan amalannya laita ini. Ya, ya karena laita ada keserupaan dengan fiil. Keserupaannya sangat kuat. Sehingga meskipun dimasuki lemak tetap dia bisa beramal. Diulangi laita mazai dan qaimun laita harfu tamanin wa nasbin tansibul isma tarfal khabar ma zaidah. Maknya zaidah. Ada punya sebelumnya dikatakan kafa itu yang lebih tepat. Kafa, kafa. Karena menahan amalannya. Kemudian Zaidan ismu laita mansub. Wa alamat nasbi al-fathah adhir ala akhirih. Qaim khabar marfu' wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhirih. Adapun kalau kita katakan laita ma Zaidun qaim i'rabnya bagaimana laita? Harfu tamanin wa nasbin batala amaluha ditambahkan. Maknya apa? Kafah bukan Zaidah. Ya. Harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun mubtada. Dan setelahnya yaitu apa? Qaim khabarnya. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah insya Allah terkait dengan bagaimana keadaan dari Inna dan akhwatnya ketika dimasuki oleh mak kafah. Ya. Yaitu dia tidak lagi beramal. Apa saja sih teman-temannya Inna? Inna, anak, apa? lait ya lakinna laita la'alla terus laita ya yang dikhususkan untuk dia tetap bisa diamalkan adalah laita boleh pula tidak diamalkan laita ini kalau mau tahu rinciannya silahkan untuk buka jadi kalau itu ada kenapa boleh dia diamalkan ataupun tidak diamalkan Gimana? Saya menanyakan? Yang ditanyakan apa? Kul apa ya Eropnya? Kul fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. In nama inna harfu taukid. Ya. Kemudian ma kafah. Jadi inna di sini harfu taukid batala amaluha ma kafah. Ya, mabni ala sukun. La mahalalah minal i'rab yuha fil mudhari' mughayyir sighah مرفوع لتجرده عن الناصب nasib وعلامة jazm الضم المقدم على آخره لأنه al-muqaddam 'ala بالألف يا إلي جر مجرور متعلق بيوحى kemudian mana naibul maf'il yuha naibul maf'ilnya adalah kalimat setelahnya itu ayat setelahnya annama ilahukum ilahu wahid ah kalau innama tidak ditakwil karena inna sudah sering kita ulang ya tidak merubah posisi jumlah sebagai jumlah. Berbeda dengan anna. Merubah jumlah menjadi mufrad. Anna ma ilahukum ilahu wahid. Di rob satu persatu. Setelah itu anda mengatakan. Al-masdar al-musabik ataupun al muawwal Min anna wa ma ba'daha fi mahal rafin naibul fa'il. Bagi yuha. Takdirnya wahdaniyatul ilah. Qul innama yuha ilayya wahdaniyatu al-ilah. Katakanlah diwahyukan kepadaku. Tidak lain yang diwahyukan kepada, kepadaku adalah tentang keesaan Allah. Yang lain? Ya bisa. Ya boleh. Harfu apa? Hasrin. Ya. Huruf yang didatangkan untuk menghasar. Ya. Boleh dikatakan innama dijadikan satu ya Robnya. Harfu hasrin. Ya. Yang lain, ya, innamal a'malu biniyah, innama harfu hasrin. Al-a'malu mubtada. Ya, lanjut ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Benar ini jamnya kan? Ya. Takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Ya ditakhfifnya inna anna ka'anna dan lakinna yaitu dengan cara apa di sukun ya. wa tukhaffafu inna al maksurah fayakthuru ihmaluha dan ditakhfif inna yang dikasrah maka ketika itu seringnya diihmal tidak lagi apa di amalkan, Tidak lagi diamalkan. Ketika ditahfif, ketika disukun. Ya. Contohnya in kullu nafsin lam in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa mesti ada padanya satu penjaga. Ya. Di sini tidak diamalkan. Tidak menasabkan isimnya, tidak merofakan khobarnya. I'rabnya ya bagaimana? In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz in mukhaffafa minas saqilah. Ini yang ditakhfif dari inna yang saqilah, yang ditasydid. Batala amaluha. Dikatakan apa? Batala amaluha. Kenapa? Karena ditakhfif. Kullu mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafihi dhammu akhirih wa huwa mudhaf wa nafsil mudhafun ilaih majrur wa alamat jarri al kasrah adhiru al akhirih wa lam lam di sini lam fariqah apa maksudnya lam fariqah ya ini fariqah bainal mukhaffafah wa saqilah lam yang membedakan antara mukhaffafa dan thaqilah. Iya. Wama dan ma di sini apa? Ma lama silah. Silah itu kalau di selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Di sini silah untuk taukid. Untuk taukid. Iya. Alaiha jar wa majrur. على حرف جر والها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر في على والجار والمجرور شبه جملة متعلق ب محذوف وجوبا تقديره كائن تقديره كائن في محل رفع خبر مقدم حافظ مبتدا حافظ مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمه akhirih wal jumlah al mubtada asani wa khabaru jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya apa fi mahali apa rafin khabar lil mubtada al al awal robitnya mana robit al dhamir alaiha ya. jadi kullu itu mubtada yang pertama mubtada yang keduanya hafiz khabar dari mubtada yang keduanya alaiha nah, jumlah mubtada khabar itu adalah sebagai khobar bagi kullu. Ya, erobnya saya pahami, Saya ulangi ya. erobnya in kullu nafsin lama 'alaiha hafid pada kiroah yang mentakfif mimnya lama bukan lama inna mukhaffafa min batula 'amaluha kullul mubtada marfu' bil ibtida wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhaf dan dia kullun mubaf kullu nafas mudafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi kasr akhirih wal lam fariqah bainal mukhaffafah min as-saqilah eh. kemudian lam di sini adalah lam yang fariqah membedakan antara al-mukhaffafah min as-saqilah ma'silah alaiha jar majrur fi mahali jar ataupun kalau mau lebih lengkap lagi ala harfu jar wal hal dhamir mutasil mabni ala sukun huwa hal jar bi ala wal jar wal majrur si berjumlah boleh dikatakan khobar khobar apa muqaddam atau dikatakan muta'alik bi mahdhuf wujuban taqdiru kain iya fi mahalli rafin khobar jadi pada mahalnya rafa pada mahalnya rafa khobar khobar muqaddam hafid marfu alamat rafi bi muakhirih wa بمؤخره al mubtada asani yaitu hafid wa khabaruh bersama khabarnya yaitu alaiha yaitu sebagai khabar bagi mubtada al awal khabar al mubtada al awal al rabit ad-dhamir fi alaiha dhamir yang ada pada alaiha boleh pula antum Arab an ya, ya, yajuzu an yakuna hafid khabar kul boleh pula antum Arab hafid itu di Arab sebagai khabar bagi kul in kullu nafsin lama alaiha hafid hafid dijadikan khabar bagi kul kemudian jal majrurnya muta'alliq dengan hafidh boleh itu ada dua sisi Arab ya. Adapun kiroah asim dan selainnya itu dengan mentashil lamanya. In kullu nafsin lamma. Berarti di sini lamma ijabiyah, maknanya illa. Berarti innya nafiyah, bukan mukhaffafa min Kalau pada kiroah asim dan selainnya itu dibaca in kullu nafsin lamma. Berarti lama di sini lama ijabiyah yang maknanya illa. Sehingga innya bukan lagi mukhaffafin dan tapi in nafiyah. Artinya tidak ada pada kiraah Asim yang masyhur yang kita baca in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid tidak ada satu jiwa pun melainkan padanya ada hafid ada penjaga adapun pada kiraah yang lain yang membaca dengan mentakhfif maknya lama maka dikatakan Terjemahannya sesungguhnya setiap jiwa lama alaiha hafiz. Sungguh padanya ada penjaga. Ya maknanya enggak jauh ya. Kemudian Wa yaqillu i'maluha apabila inna ditakhfif disukun itu sedikit beramalnya. Terkadang beramal tapi sedikit. Contohnya wa in kullalamma Eh, pada kira yang lain lagi ini Wa in kullal lama wa in kullal lama la yuwaffiyannahum. Pada qiraah mereka qori yang mentakhfif mensukun in. Ya, dan men, men, men, apa? mentakhfif lama. Lama. Pada dua ayat ini. Ya. In kullu nafsin lama layuafiyannahum. Sesungguhnya setiap jiwa sungguh akan dipenuhi untuk mereka balasannya. Ya, erobnya ya ini bagaimana? Hah? In wa in. Wa in kullal ya, wa in kullal lama la yuwaffiyanahum. Wa in kullal wa harfu asinaf eh, Ya, seperti ibtida cuma di tengah. sehingga dikatakan istinaf in mukhaffafa minas saqilah ta'mal amala in in ta'mal amala in inna tansibul isma al khabar kullan ismuha lama lam fariqah ma ismul mausul ma'na allazi mabni ala sukun fi mahalli rafin khabar ya yeah. khabar in ya yeah. fi ma'ali rafun khabar in la yuwafiyan allam alam dakhilah fi jawabil qasam fi jawabil qasam jadi lam masuk pada jawab sebagai jawaban bagi qasam muqaddar takdirnya wallahi yuwafiyanna ya wallahi yuwafiyanna fi mudhari' mabni 'ala al-fath tisali bi nun tawkid al saqila wal haba min mutasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin fulun bih awal yang pertama Rob fa'il Robnya ayat setelahnya wa in kullal lama la yufiyannahum rabbuka a'malahum Rabbnya fa'il marfu' wa alamat rafid bi muakhirih dan seterusnya Di sini antum ada cetakan yang baru ini ada yang robnya tinggal dibaca ya. Sudah cukup dulu sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, yaitu tentang anna apabila ditakhfif disukun. Jadi kalau inna ditakfif itu seringnya diihmal, tidak diamalkan. Sehingga dikatakan in mukhaffafah min tsaqilah batala amaluha. Dan yang setelahnya di Arab sebagai mubtada. Ya. Dan jarang diamalkan. Ya, terkadang diamalkan. Cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.